Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sudah selesai membahas bab tentang ridho. Sekarang kita masuki al-hazan atau al-huzn. Pertama, makna al-hazan atau al-huzan dari segi bahasa. Berkata pengarang kitab Mukhtar Sihah, yaitu Ar-Razi, juga dalam kamus Al-Muhyat, al-hazan lughatan diddus surur. Secara bahasa al-hazan adalah lawan dari surur. Surur itu senang atau bahagia. Lawannya sedih. Kadang dibaca al-huzan. Makna al-huzan adalah al-ham. Al-ham itu resah atau gelisah. Baik resah ataupun Al-hazan atau al-huzan maknanya sama. Tapi penyebabnya lah yang berbeda. Al-huzan ataupun al-ham maknanya adalah ketidaknyamanan hati. Tidak bahagianya hati. Kalau penyebab tidak nyamannya hati ini karena perkara-perkara masa lalu, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itulah yang disebut dengan huzan atau hazan atau sedih. Tapi kalau ketidaknyamanan perasaan kita itu karena perkara-perkara yang akan datang, perkara yang belum terjadi. Kita khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Baik ada ancaman nyata atau ketidakpastian nasib kita esok, lusa dan seterusnya. Timbul rasa tidak nyaman, timbul rasa tidak bahagia, tidak gembira. Maka itulah yang disebut dengan ham. Dan kedua, perasaan ini baik al-huzan atau al-ham dua-duanya buruk dan diusahakan untuk dihindarkan dengan segala cara termasuk salah satunya lah berdoa minta perlindungan kepada Allah dari al-hazan atau al-ham Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni min al hammi wal hazan Ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari al-ham dan al-hazan Alham dan ahazan adalah sama Yaitu tidak enaknya hati, tidak enaknya perasaan, tidak nyamannya kondisi jiwa kita Kalau karena masa lalu disebut sedih Kalau karena masa yang akan datang disebut resah Sedih adalah alhazan Resah adalah alham Itulah makna al secara bahasa dan secara istilah Adakah Al-Quran dan hadis menerangkan tentang Al-Hazan? Ada. Dan keterangan Al-Quran tentang Al-Hazan adalah berupa larangan. Kita dilarang sedih. Al-Quran atau hadis tidak pernah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk bersedih dan juga tidak pernah memuji sedikit pun kesedihan. Oleh karena itulah maka kalau tidak diperintahkan untuk bersedih bahkan ada larangan menunjukkan bahwa al-hazan adalah sesuatu yang buruk. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu jangan kamu merasa hina Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih, dilarang. Dilarang merasa hina, dilarang merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalianlah yang paling tinggi. Kalian ini yang paling tinggi di atas semua manusia dengan syarat Kata Allah in kuntum mu'minin kalau kamu orang yang beriman. Ayat ini yang terdapat dalam surah Ali Imran 139 menyatakan larangan dari bersedih. Juga dalam surah An-Nahl ayat 127 Allah berfirman wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun ini sering kita alami para petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an Kata Allah, "Wala tahzan 'alaihim." Jangan kamu sedih terhadap sikap mereka. Mereka adalah para penentang dakwah. Mereka orang-orang yang berkomentar dan bersikap miring, nyinyir, sentimen terhadap dakwah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tahzan 'alaihim." Kamu jangan sedih menghadapi sikap mereka. Walataku fi Jangan juga kamu merasa sumpek, sempit. Mimma yamkurun dari makar-makar mereka. Mereka bikin makar untuk membendung dakwah. Mereka Membikin makar untuk memojokkan dakwah. Baik dakwah yang kita lakukan bahkan pribadi-pribadi kita. Mau dipojokkan mau difitnah, mau diinikan, diitukan. Ketika kita mendengar apa yang kita rasakan mengelus dada. Sumpek rasanya ya. Rasanya dunia ini lebih sempit daripada daun kelor. Maka Allah melarang. Kata Allah wala takun fi mimma Jangan kamu merasa sumpek, sedih Jangan merasa kamu merasa terpojok dengan makar-makar yang mereka lakukan. Termasuk dalam keadaan kita kepepet, dalam keadaan kita terpojok, dalam keadaan kita terancam nyawa sekalipun, lalu berada dalam situasi yang membuat kita menderita, maka Allah tetap melarang kita untuk bersedih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah dari mana ke mana, dari Mekah ke Madinah, seluruh sahabatnya sudah hijrah lebih dahulu satu demi satu, sampai seluruhnya sudah berpindah ke sana turun perintah dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi untuk hijrah. Tapi tanpa diduga orang-orang kafir sudah membuat makar untuk menyergap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berhijrah bahkan menghalangi hijrah akan menyergap di tengah jalan baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Allah berfirman wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka Wa yamkuruna wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergap kamu atau membunuh kamu atau mengusir kamu. Wayam kuruna, wayam kurullah. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ketika siang harinya sudah memperoleh instruksi Nabi sallallahu mengontak Abu Bakar siap-siap nanti malam kita berangkat. Abu Bakar sudah menyiapkan kuda perbekalan semuanya. Orang-orang kafir rapat. Lalu ditentukan sikap. Satu kabilah mengutus satu pemuda terkuat. Beberapa kabilah bergabung. Lalu mereka mau menyergap rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari untuk dibunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngontak Ali untuk tinggal dan tidur di kamarnya. Ketika orang kafir sudah siap mengintip menyergap, mereka tahu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam-malam suka keluar lalu ke Ka'bah lalu sholat. Nanti pas keluar mau disergap. Nah, tapi kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa dihindarkan oleh makhluk-makhluk lemah seperti orang-orang kafir. Ditidurkanlah mereka. Nabi SAW keluar melewati mereka. Ketika melewati mereka sedang tidur, Nabi SAW meraup pasir ditaburkan ke wajah mereka, kepala mereka, rambut mereka, pakaian mereka lewat. Tanpa bangun sedikit pun termasuk iblis yang menjelma menjadi orang saat itu ikut tertidur di sana. Setelah Nabi lewat ke sana mereka bangun didapatinya seluruh tubuhnya penuh dengan pasir. Uluh ini dari mana? Terus bersiap lagi mengintip. Lagi asik mengintip lewat orang. Kalian lagi ngapain? Shh, diam. Kami mau menyergup Muhammad. Kata orang ini, Muhammad sudah pergi tadi ke sana. Belum, kami tadi berjaga sejak tadi dari sini. Sudah saya tadi bertemu di jalan. Bingung mereka. Nggak percaya. Akhirnya dibuktikan di sergaplah rumah itu. Kemudian didobrak. Didapatinya ada orang yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Ketika dilihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Betul. Nabi SAW sudah berangkat. Nabi berangkat ke Abu Bakar, Abu Bakar sudah siap, lalu mereka berdua berangkat ke arah yang berlawanan dengan arah kota Madinah. Terus dan sampai ke Bukit Thur. Ditemukanlah sebuah gua di sana. Disebutnya juga gua Thur atau Thaur. Makna sur atau saur artinya sapi jantan yang besar. Disebut bukit sur karena dari kejauhan bukit ini terlihat seperti seekor lembu yang besar. Di sana ada gua yang masih perawan yang belum pernah termasuki orang. Abu Bakar khawatir di gua ini ada banyak bahaya lalu menyuruh Nabi menunggu di luar. Dia masuk didapatinya banyak lubang ular. Ular-ular berbisa, ular di padang pasir, ular apa coba ya? Ular derik, ular yang berbisa. Disumpal semua lubangnya oleh pakaian, dibuka, disobek-sobek, disumpal. Semuanya tersumpal kecuali satu lubang. Karena kehabisan, pakaian yang sudah disobeknya habis. Akhirnya satu lubang ini dia tutup dengan kakinya. Tet. Lalu duduk, lalu menyuruh Nabi SAW masuk. Silakan berbaring di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nampaknya si ular yang ada di lubang itu nggak diterima tuh pintu masuk keluarnya itu ditutup sama kakinya tuh. Apa yang terjadi? Gawak itu kaki Abu Bakar di apa? Digigit. Gawok itu suara gigitan, gawok. Nabi SAW sedang tertidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar kesakitan yang luar biasa tapi tidak berani berteriak atau ngerenyet. Apa bahasa Indonesia ngerenyet? Tidak berani mengerenyet karena khawatir Nabi SAW bangun dari tidurnya. Sakitnya enggak ketulungan sampai menahan diri tipe perket tipe beregek menahan rasa sakit untung di Sunda jadi ada istilah yang pas yang bila memakai murni bahasa Indonesia enggak ada padanan katanya ya Akhirnya tidak bisa ditahan, air matanya berurai keluar dan jatuh kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun beliau. Masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa Abu Bakar? Kenapa kamu nangis? Dia menjawab ini inni tuh, Aku digigit tuh. Sakitnya enggak ketulungan. Para ular di padang pasir berbisa bingit ya. Oleh Nabi SAW dilihat, diludahi, didoakan, diusap. Hilang seketika itu juga seluruh rasa sakit. Ini hebatnya ruqyah syariah didoakan dengan doa-doa yang syar'i oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bila orang yang digigit ular beracun itu diobati secara medis, secara ilmiah, niscaya akan membutuhkan proses waktu. Mungkin disuntik serum atau apa sekarang langsung enggak hilang? Enggak, berproses. Beberapa jam kemudian baru ada khasiatnya. Itu pun gak akan 100% sembuh ya. Tapi dengan ruqyah syar'iyah seketika itu sembuh tidak ada bekas, tidak ada rasa sakit. Akhirnya mereka bersembunyi di sana sampai tiga hari tiga malam dan Abu, Abu Bakar melihat orang yang dicintainya Nabi SAW berada dalam kondisi yang menderita begitu beliau sedih menangis. Maka kata Rasul SAW, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ini oleh Allah Azza wa jelaskan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 40 Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana Ingat ketika berkata Nabi SAW kepada sahabatnya. Sahabatnya ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, Latahzan, jangan kamu sedih. Inna Allah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Segenting itu suasana, para kafirin yang setelah mereka tidak menemukan Nabi SAW di rumahnya, hanya menemukan Ali mereka meyakini Nabi sudah pergi bersama Abu Bakar langsung ke Madinah. Mereka langsung melarikan kudanya dengan cepat menelusuri jalan menuju Madinah, menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah jitunya taktik dan strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ketemu. Karena Nabi dan Abu Bakar berangkat ke arah yang berlawanan. Kemudian mereka ini para pemburu yang profesional, pencari jejak yang handal. Kalau dibiarkan bisa tercium, terketahui jejaknya untuk menutupi jejaknya Abu Bakar. Mewanti-wanti kepada pembantunya untuk mengembalakan kambing menuju Bukit Sur sehingga kaki-kaki kambing yang banyak itu menutupi bekas-bekas langkah Nabi dan Abu Bakar menuju ke sana. Tertutup, tidak lagi bisa dideteksi. Sudah mereka kehilangan arah, mereka kehilangan informasi, seluruh seluk-beluk kota Mekah, seluruh lubang, seluruh yang diperkirakan dipakai tempat sembunyi itu didatangi dan tidak menemukan apa-apa. Apakah mereka sampai kak ke Bukit Sur? Sampai. Tidak Didapatinya ada gua. Lalu mereka melihat dari depan gua ke dalam. Gelap, obor oh, dibeginikan. Gak kelihatan ada siapa-siapa. Clear lalu pergi. Padahal Nabi SAW dan Abu Bakar ada di dalam. Bagaimana mereka tidak bisa melihat? Karena Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di bawah lubang gua. Gua itu kalau mau masuk ngegezlik ke bawah. Ngegezlik itu apa ya? Turun ke bawah. Gitu dan gelap kan. Orang kafir nggak berani masuk karena ini masih perawan. Khawatir ada binatang berbisa yang berbahaya gitu ya. Akhirnya mereka cuma lihat di luar, melihat ke dalam, tidak melihat ke bawah. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di bawah kaki mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Demi Allah seandainya mereka melihat kepada kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kami saat itu. Tapi Kekuasaan Allah menyebabkan mereka tidak menunduk ke bawah, tidak melihat tapi ke ke dalam. Oh, clear, kosong, enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka meninggalkan gua itu. Ini riwayat yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mubarak Fur dalam kitab Ar-Rahiqul Makhthum. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa di depan gua itu tiba-tiba ada apa namanya burung yang bersarang terus bertelur tiba-tiba ada apa spider laba-laba laba-laba yang membuat sarang di sana kan gitu yang selama ini kita dengar ya itu tidak benar tidak ada riwayat yang seperti itu riwayat yang benar kata Syekh Mubarak Puri Syafiur Rahman Mubarak Puri adalah mereka menemukan gua itu dan melihat ke dalam tapi tidak melihat ke bawah. Saat itulah Abu Bakar bersedih. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam la innallaha ma'ana. Berkata Syekhul Islam dalam kitab As-Suluk wa nahallahu wa rasuluhu 'anil hazan li'annahu la yajlubu manfa'ah wa la yadfa'u madharrah. fala fa'idata fihi wa ma la faidata fihi la ya'murullahu bih. Allah melarang dari bersedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari bersedih. Karena sedih itu tidak bisa meraih manfaat, tidak bisa menolak madarat, maka tidak ada faidahnya. Maka segala sesuatu yang tidak ada faidahnya, maka itu tidak diperintahkan oleh Rasul oleh, oleh Allah dan Rasulnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. ولأن الحزن لا مصلحة فيه للقلب وأحب الشيء إلى الشيطان أن يهزن العبد ليقطعه عن سيره وتوافق وتوقفه عن سلوكه وقال الله تعالى إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا Kata Imam Ibn Qayyim Juga karena kesedihan itu Tidak ada maslahatnya bagi hati Kesedihan itu sesuatu yang paling dicintai oleh setan untuk membuat manusia jadi bersedih sehingga mereka terputus terhalang dari langkah-langkahnya terhenti dari perjalanan yang mestinya mereka lakukan. Coba lihat, orang yang bersedih kan biasanya yang dilakukan apa? Nangis, ngelamun, tidak memiliki mood untuk melakukan aktivitas apapun. Lapar juga nggak dipedulikan, dikasih makan nggak mau, nggak nggak selera makan ya. Diajak ketawa senyum malah manyun gitu. Itu kamu ada PR yang harus dilakukan. Ah, males biar aja guru ngambek-ngambek. Em emang gue pikirin. Itu lagi sedih kan kayak begitu ya. Tidak produktif. Dan itu yang disukai oleh setan laknatullahi alaih. Sedih ini salah satu batu loncatan yang digunakan oleh setan untuk menggoda kepada godaan berikutnya. Pertama, buat dulu, orang ini sedih. Dalam keadaan sedih, lebih mudah lagi untuk untuk digoda dengan godaan yang lebih dahsyat. Allah berfirman, "Innaman najwa minasyaitan." Sesungguhnya bisik-bisik itu dari syaitan, bisik-bisik yang terlarang loh. Kalau ada tiga orang, janganlah dua di antara berbisik tanpa melibatkan yang satunya lagi. Itu akan membuat sedih yang satunya lagi atau mineral curiga ya. Ini bisik-bisik di hadapan saya mau apa ini? Sedih dia. Dia merasa tidak dianggap. Dia merasa dianggap penghalang bagi kepentingan dua orang sahabatnya itu. Sedih apa tidak? Sedih. Innaman najwa syaitan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina aman. Bisik-bisik itu dari syaitan untuk membuat orang-orang beriman sedih, ya. Setelah sedih, lebih mudah untuk digoda. Betapa banyaknya orang yang terseret kepada kemaksiatan hanya karena dia ingin melepaskan diri dari kesedihan. Orang yang nggak punya iman, lalu sedih, stres, depresi, ada masalah, kemana mereka lari? Ke tempat-tempat maksiat. Mereka minum, mereka ngedrugs, mereka kangkau-kangkau dengan kawan-kawannya sekedar untuk melupakan masalah ya. Itu yang dilakukan. Bahkan yang lebih parah sampai pada taraf syirik, pergi ke dukun anu, pergi ke orang pintar anu, pergi ke orang sakti anu, meminta petunjuk lalu diberi petunjuk yang bertolak belakang dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Adakah yang demikian? Banyak. Berdasarkan hal itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa minta perlindungan kepada Allah dari resah, gelisah dan kesedihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari alham dan al-hazan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Itulah pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang al-hazan. Intinya dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesedihan. Satu hal yang ditegaskan oleh muallif karena adanya kesalahpahaman dari kebanyakan manusia laisal hazan min manazilis sairina ilallah sedih atau hazan ini bukanlah salah satu metoda, salah satu cara yang benar untuk bisa berjalan menuju Allah Azza wa Jalla enggak sebab ada pemahaman kalau ingin benar ibadah itu harus sedih loh ada yang seperti itu. Kalau nggak sedih, maka nggak benar. kal fi kitabihi sairin. Sungguh keliru Orang-orang yang menjadikan kesedihan termasuk salah satu langkah yang harus dilakukan menuju Allah Azza wa Jalla. Seperti Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sairin. Manazilus Sairin kitab sufi. Tentang amalan hati. Isinya bagus. Sayang banyak salah, banyak keliru. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata ulama besar. Seperti Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Makanya Imam Ibn Qayyim menulis apa namanya koreksi terhadap kitab ini dengan judul Madarijus Salikin. Itu kritikan atau taklik komentar terhadap kitab Manazilus Sairin yang banyak kekeliruan dan kesalahan. Di antaranya dalam kitab Manazilus Sairin karangan Al-Harawi itu dikatakan Wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul hazan dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka stain ditetapkanlah satu langkah menuju Allah yaitu langkah hazan, kesedihan. Dalam beribadah itu harus sedih kata dia. Demikian juga Abu Qasim al Qushayri Dia dalam salah satu kitabnya memberikan satu judul bab dalam kitabnya dengan judul wal haznu min awsafi ahli suluk. Hazan sedih itu termasuk karakteristik para ahli ibadah. Dan itu bagus kata mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Wa hadha khilafu ma dalla alaihi al sunnah." Pernyataan itu bertolak belakang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak sejalan tidak selaras dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti akan kita bahas ayatnya dan hadis. Oh ayat dan hadis sudah sebagian tadi. Allah melarang kita bersedih. Kita belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan melarang bersedih. Apakah kalau melarang bersedih terus kita sedih apakah dosa? Apakah sedih itu haram? Padahal kesedihan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia ya. Suka nggak kita sedih? Sering. Ngelamar ahwat ditolak. Sedih apa tidak? Bingit sedihnya. Atau umpamanya meminta sesuatu keinginan ke orang tuanya ditolak, sedih. Apakah sedih itu dosa? Kita belum jelaskan. Yang jelas sudah dilarang. Ini ayatnya sudah, ini hadisnya sudah. Adapun hadis yang diriwayatkan yang isinya annallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati yang sedang bersedih dan kesedihan itu salah satu di antara musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya apabila seorang hamba diberikan musibah lalu dia sabar maka Allah mencintai kesabaran orang itu di atas bala yang sedang dialaminya. Jadi hadis yang menyatakan Allah mencintai setiap hati yang sedang bersedih hadis tersebut adalah hadis yang dari aspek sanad super lemah berkata mu'alif di dalam kitab yang sedang kita bahasin wa ammal atharul akhar Iza ahaballahu 'abdan nasaba fi qalbihi naihatahu abghadha abdan ja'ala fi qalbihi mizmara. Fa atharun israiliyatun la yuhtaju bih. Adapun riwayat yang menyatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang di dalam hati hamba itu ada keinginan untuk meratap, untuk menjerit-jerit. Dan bila Allah membenci satu orang, Allah akan jadikan di dalam hati orang itu mizmar. Apa arti mizmar? Seruling. Dia ingin selalu bersenandung. Dia ingin selalu kata orang Sunda mah ngahariring. Ngahariring itu bersenandung tadi. Bernyanyi. Ada nggak orang kalau senang terus dia bersenandung? Walaupun senandungnya itu dalam bentuk bergumam, ada ada bergumam. Tapi bernada. Walaupun tidak jelas liriknya. Allah jadikan. Kalau Allah membenci seorang hamba, maka Allah berikan ke dalam hati hamba itu keinginan untuk bersenandung. Kita suka ada keinginan untuk bersenandung enggak? Hati-hati. Tapi ini asar adalah asar Israiliyat yang tidak bisa dijadikan hujjah. Andai riwayat ini sahih dari segi sanad, maka makna yang benar dari riwayat ini adalah fa innal mu'mina hazinun ala dzunubihim wal fajiru lahin la'ibin mutarannimin far. Seorang mukmin akan merasa sedih atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Seorang durhaka dia akan lalai dan tetap bersendaguro dengan dosa yang sedang dikerjakannya. Bahkan dia berupaya untuk enjoy menikmati dosa dan kemaksiatan yang sedang dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan kepada hati hamba itu perasaan sedih, maknai sedih atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Berdasarkan hal itulah maka ayat melarang kita bersedih, hadis melarang kita bersedih, dan riwayat yang memuji kesedihanlah riwayat Israiliyat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya isinya bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Ya dari segi sanadnya itu adalah hadis yang tidak bersumber kepada ucapan ataupun perbuatan Nabi, tapi riwayat Israiliyat yang bersumber dari pendeta-pendeta Yahudi. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Kalau kesedihan dilarang, apakah haram bersedih? Kalau haram dilarang, apa yang harus kita lakukan kalau kita memperoleh musibah? Apakah harus tertawa? Asyik saya dapat musibah. Hore, apakah begitu? Dan bisa kita begitu? Ya. Maka dijawab Kesedihan adalah sesuatu yang manusiawi dan alami. Ketika orang menerima musibah, fisik ataupun psikis, fisik umpamanya ditonjok orang, dipukul orang, kita bersedih karena sakit. Atau psikis dihina orang, ditipu orang, difitnah orang, kita juga bersedih. Hilang uang atau barang kita yang kita anggap berharga, kita juga bersedih. Dan kesedihan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Orang yang kita cintai meninggal umpama, kita bersedih. Maka kesedihan yang seperti itu bukanlah hasil ikhtiar kita. Bukan hasil dari amal dan jerih payah kita. Tapi sesuatu yang terjadi secara alami. Kesedihan saat itu sesuatu yang manusiawi. Maka tidak dihukumi dosa dan tidak juga diberi pahala. Baru dosa atau pahala diberikan kepada orang yang sedang sedih itu dilihat dari respon dia terhadap kesedihan itu. Kalau dia merespon kesedihan dengan mengucapkan atau mengamalkan perkara yang terlarang secara syar'i barulah berdosa. Ketika orang memperoleh musibah, dia menjerit-jerit dengan jeritan tangisan yang melebihi batas kewajaran. Dia umpam mencaci maki kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau tidak adil? Kenapa Engkau sekejam ini? Banyak orang durhaka Engkau biarkan mereka berbahagia." Saya yang rajin sholat dan ibadah engkau berikan balasan kesedihan seperti di mana keadilanmu? Kalau ngomong seperti itu dosa apa tidak? Bingit dosanya. Besar. Oleh karena itulah maka dosa atau pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang bersedih bukan karena kesedihan. Tapi karena respon dia terhadap kesedihan itu. Sabar ataukah tidak? kalau dia sabar, nanti kita akan beri tips bagaimana caranya memanage kesedihan menjadi sesuatu yang mendatangkan anugerah dan keuntungan besar kepada kita. Maka bila tips-tips yang diajarkan oleh syariat yang harus kita lakukan ketika bersedih, kita lakukan maka kesedihan itu akan membuahkan anugerah yang sangat besar pahala yang besar, penghapusan dosa dengan jumlah yang sangat besar, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kemuliaan kita meningkat lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada sebelumnya dan setelah itu Allah akan gantikan kesedihan itu dengan dua kali kebahagiaan dua kali lipat dibanding kadar kesedihan yang tadi kita alami ya nanti akan kita bahas berkata muallif rahimahullah wala ya'samu sahibul hazan idza lam yaqtarin bi huznihi muharram kaman yahzunu alal masaib tidaklah berdosa orang yang sedang mengalami kesedihan apabila kesedihannya itu tidak direspon dengan cara-cara yang diharamkan. Seperti orang yang sedih karena terkena musibah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yu'akhidhu bidam'il 'ain wa la yahzunul qalb, walakin yu'akhidhu 'ala ma hadha wa yarham." Wa asyara bi yadihi ila lisanihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang yang sedang bersedih karena air mata yang berderai, karena hati yang bersedih. Tidak, hati yang sedih karena musibah, air mata yang bercucuran karena musibah tidak mengundang murka dan azab Allah, akan tetapi Allah akan mengazab atau merahmati orang itu karena ini nih. Lalu beliau menunjuk kepada lidahnya. Kalau sedang bersedih lidahnya ngomong sesuatu yang mengundang murka Allah, Allah murka. Kalau lidahnya ngomong sesuatu yang terlarang secara syari untuk diucapkan, ya ini ya dosa. Tapi ketika Umpamanya dia bersedih karena ada musibah, dia mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh syariat, maka dia menjadi pahala. Allah akan merahmati dia. Kata Rasul SAW, alaihi wasallam, 'ala hada wa yarham." Tapi Allah akan mengazab orang itu karena kesedihannya atau memberi rahmat karena ini nih. Sambil menunjuk ke lidahnya. Karena lidah. Apa yang diucapkan lidah ketika sakit? Ketika dia mendapatkan musibah, maka itu yang menentukan apakah rahmat Allah yang turun atau azab yang turun kepada dia. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalam hadis lain berkata Nabi saw. alaihi wasallam, "Innal aina tadma" wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna Sesungguhnya mata ini boleh menangis hati ini boleh bersedih tapi kita tidak pernah berkata apapun ketika menangis dan bersedih kecuali mengatakan apa-apa yang Allah ridhoi. Mengatakan apa-apa yang menimbulkan atau mengundang keriduan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari terima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fayufa anil hazan idza lam yaqtarin bihi ma yakrahu Allah berdasarkan dua hadis yang barusan. Maka kesedihan tidak berdosa Orang yang bersedih tidak berdosa, kesedihan tidak menimbulkan dosa, termaafkan bila tidak dibarengi dengan ucapan atau perbuatan yang Allah benci. Amma idza kana al-hazan ala wajhi tasakhut lil qada huwa munafin liridha wa hadha manhiyun anhu. Adapun kalau kesedihan itu disebabkan karena dia benci terhadap takdir Allah yang sedang menimpa dirinya, diberi musibah, dia yakin ini takdir Allah, karena itulah maka dia kemudian bersedih kok Allah begini ya ke saya. Untuk apa saya tahajud? Untuk apa saya salat berjamaah di masjid setiap waktu? Untuk saya apa saya ngaji? Tapi setelah semua yang saya lakukan kok Allah tetap ngasih musibah ya ke saya? Nah, kalau ngomong begitu ini menafikan sifat ridha dan ini terlarang. Jadi hukum asal sedih netral. Tidak dianjurkan juga tidak dianggap berdosa orang yang mengalaminya. Kalau kesedihan itu lahir karena sesuatu yang manusiawi, yang alami, seperti memperoleh musibah. Tapi seseorang akan dianggap berdosa kalau di tengah-tengah sedihnya dia mengucapkan ucapan-ucapan buruk atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sedih dia mabuk. Ketika sedih dia ngobat. Ketika sedih dia pergi ke tempat-tempat hiburan yang penuh maksiat. Ketika sedih dia lari ke dukun, maka itulah yang akan menyebabkan dia berdosa, bukan sedihnya, tapi antisipasi kesedihan yang keliru. Bagaimana caranya agar kesedihan tersebut berubah menjadi anugerah? Pertama, pertama yakini bahwa itu takdir Allah Subhanahu Kesedihan atau musibah itu jangan sampai membelok membelokkan akidah kita. Allah mah masusi bager ke kita mah nggak mungkin ngasih musibah seperti ini. Ini mah murni hasil perbuatan orang bukan karena takdir Allah. Nah, kalau ngomong begitu sudah ingkar tuh dari segi akidah tuh. Sudah tidak percaya kepada ayat yang menjelaskan semua yang terjadi termasuk musibah itu Ketetapan Allah ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ini surah Al-Hadid ayat 22 ditambah dengan ayat 23-nya tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kamu kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab. Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini ya nah ini ketetapan Allah tidak ada yang berkehendak lain di alam jagat raya ini selain Allah azza wajalla itu yang pertama kedua kedua yakini bahwa ketetapan Allah berupa musibah yang pahit itu hanya menguntungkan kita. Jauh lebih banyak keuntungannya bagi kita daripada kerugiannya. Kerugiannya cuma satu, sedih, itu aja. Atau sakit, hanya itu. Di luar itu semuanya hanya keuntungan. Makanya kesedihan atau musibah berupa sakit dan penderitaan itu hanya satu kerugian, puluhan keuntungan. Untung apa rugi, rugi orang dapat musibah? Untung. Makanya Allah hanya memberikan ini kepada orang-orang yang dicintai. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Apa keuntungan dari musibah? Pertama, menghapus seluruh dosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diterima dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an, mayusibul mu'mina min wasbin wala nasbin wala saqmin wala haznin hatta alham yahummuha illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin. Min wasbin baik berupa wasbin ya kelelahan. Kita lelah, capek sampai mandi keringat, pegel-pegel itu penderitaannya. Ataupun nasbin, kepenatan sama ataupun sakmin. Sakmin itu penyakit, apapun bentuk penyakit, penyakit fisik. Wala haznin ataupun kesedihan, kita sedih, kita resah, kita gelisah, kita enggak enak hati. Walal ham yahummuhu ataupun keresahan dan kegelisahan kecuali semua itu mengakibatkan Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan orang itu. Ketika kita umpam berjalan di tengah jalan berpapasan dengan orang, "Hai, hey, monyet mau kemana?" Sedih gak hati kita? Sedih. Gugur tuh dosa. Terhapus tuh kesalahan oleh Allah Azza wa Jalla karena kesedihan itu. Siapa yang membuat kita sedih? Orang tadi kan siapa yang mengkondisikan orang tadi sehingga nyebut monyet kepada kita? Allah Azza wa Jalla. Ya, apapun membuat kita resah, sedih umpamanya kita mengalami satu musibah ya, membuat orang memarahi kita, menghina kita, memaki kita, kita sedih. Bagaimana caranya agar kita tidak stres dengan kesedihan itu? Yakini kalau sedih, wah, dosa saya berguguran. Andai dosa ini berwujud, terlihat, kita akan bisa melihat tuh berguguran, meleleh tuh kayak lilin kepanasan. Berjatuhan. Untung apa rugi? Untung kita. Yang pertama tuh, dan hadis yang senada dengan itu banyak. Diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis dengan lafaz yang berbeda-beda, intinya sama. Bahwa setiap penderitaan lahir ataupun batin, fisik ataupun psikis, ya, yang kita alami itu menggugurkan dosa kita, mengakibatkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita walaupun kita tidak tobat dari kesalahan itu. Kedua, Musibah adalah satu-satunya media, bukan satu-satu, salah satu media di antara tiga media yang mengharuskan kita sabar. Kalau nggak ada sedih kita nggak bisa sabar loh. Nggak ada musibah, dari apa kita harus bersabar? Ya. Dan orang yang sabar ketika memperoleh musibah itu pahalanya luar biasa besar itu. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kita sudah membahaskan tentang kesabaran di beberapa pertemuan yang lalu beserta keuntungan keuntungan dunia dan akhirat dari kesabaran. Iya, ingat-ingat lagi itu. Buka lagi catatan tentang masalah kesabaran tersebut. Dua tuh. Ketiga, pahala juga diambil atau diperoleh dari lisan kita. Siapa yang terkena musibah, ada doa di sana tuh. Istirjalah inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Itu perintah Allah. Itu petunjuk dari Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatsum musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikan berita gembira kepada orang-orang sabar. Mubasyiris sabirin. Itu orang-orang yang ketika mereka itu ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya kita semuanya kembali uh, ke, milik Allah, kita semua kepunyaan Allah dan kelak kita akan kembali hanya kepadanya. Untuk dipertanggungjawabkan seluruh yang kita alami yang kita lakukan di alam dunia. Sampai di sana saja sudah berpahala. Karena mengamalkan ayat Allah Azza wa Jalla ketika diperoleh di, diberikan musibah. Lalu lanjutkan dengan doa. Ingat, doa ketika memperoleh musibah adalah doa yang dikabulkan. Al-Quran menerangkan begitu, hadis menjelaskan begitu, realita pengalaman beberapa manusia zaman dahulu, zaman beberapa tahun lalu, sekarang, bahkan yang akan datang banyak kisah yang tentang hal itu. Dikabulkannya doa orang yang terkena musibah. Sering saya ungkap, orang musyrik di daratan dia musyrik kepada Allah. Pergilah dia ke lautan. Di tengah lautan ada badai. Ada datang gelombang yang mengombang-ambingkan perahu yang dia tumpangi. Taruhannya nyawa. Dalam keadaan terkena musibah dengan taruhan nyawa, orang musyrik tadi bukan berdoa kepada berhala yang mereka sembah, berdoanya kepada Allah dengan ikhlas. Orang ini musyrik. Tapi ketika dapat musibah dekatnya dengan Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah, lalu dikabul lalu diselamatkan dari gelombang dahsyat tersebut dan selamat kembali ke daratan. Setelah ke daratan musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin tuh manusia, ya. Allah berfirman wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahud din dan ketika mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang bergelombang di tengah lautan, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Falamma najahum ilal birri. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke lautan, berarti doanya tadi dikabul apa tidak? Iya. Jarang orang bisa selamat loh dari hempasan gelombang dahsyat di lautan. Haram itunya. Apa namanya? E, perahunya jangankan perahu. Kapal laut yang super modern yang orang yang membuatnya menyatakan Tuhan pun gak akan bisa menghancurkan perahu saya ini kapal laut saya. Haram juga ya. Tahu kan nama kapalnya yang disebut? Tumbang sudah semuanya itu ya. Semuanya apa? hancur. Nah, orang yang diceritakan dalam ayat tadi zaman bahala. belum ada teknologi, perahunya hanya dari kayu, layarnya hanya dari kain, tiangnya juga dari kayu yang rapuh, dihantam oleh gelombang yang dahsyat, nyawa ancamannya. Doa kepada Allah dikabul. Orang musyrikin sampai ke daratan selamat bukan alhamdulillah musyrik lagi falamma najahum ilal ilal barri ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan dalam ayat lain faidahum yusyrikun mereka musyrik lagi kalau orang kafir orang musyrik yang super nyebelin seperti itu doanya ketika memperoleh musibah dikabul apalagi seorang mukmin walaupun mukmin yang banyak dosa ya berdoa salah satu doanya adalah setelah istirja apa itu istirja mengucapkan innalillahi wa inna ilahi rajiun lalu berkata Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha Allahumma Allahumma ajurni fi musibati ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini wa khlufli khairam minha dan ganti berikan ganti kepadaku dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang hilang dalam musibah ini. Dan ini sangat dikabulkan oleh Allah. Tahu nggak seorang wanita solihah ahli surga namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa suaminya? Abu Salamah. Abu Salamah seorang sahabat yang apa namanya soleh meninggal. Ummu Salamah sedihnya nggak enggak ya sedihnya luar biasa. Tapi dia sudah terdidik akidahnya. Suami yang sangat dicintainya, yang soleh kesolehannya diakui oleh Nabi dan para sahabat, termasuk oleh istrinya. Bayangkan kalau istrinya menganggap suaminya soleh, berarti benar-benar dia soleh. Karena banyak suami-suami yang hanya soleh di mata orang, tapi di mata istrinya salah. Ada yang begitu? Rata-rata begitu ya. Kalau umpamanya mau tahu soleh tidak seorang, jangan dilihat dari penilaian ikhwan-ikhwan yang menjadi sahabat. Tanya istrinya tuh. Istrinya lebih tahu bagaimana sehari-harinya di rumah. Bagaimana amaliyahnya di rumah, bagaimana sikapnya kepada istri dan anak-anaknya. Care enggak? Peduli enggak? Perhatian enggak? Sayang enggak? Lemah lembut enggak? Banyak tipe suami yang baik ke orang, buruk ke istrinya dan anaknya. Dermawan ke semua orang, pelit ke istrinya dan anaknya. Lembut ke semua orang kasar kepada istri dan anaknya. Ada yang begitu? Ada. Dan sebaliknya juga ada istri yang ke semua orang baik husnudzon ke suami dan ke anak-anaknya tidak baik. Ke semua orang perhatian, ke suami dan ke anak-anaknya tidak perhatian. Ah, ada dua tipe yang seperti itu ya. Semoga ikhwan di sini Semuanya merupakan tipe-tipe yang sayang, lembut, perhatian ke suami dan istri-istrinya juga begitu ya. Kalau ada yang belum, semoga semuanya dirubah. Amin. Jadi lupa tadi kemana? Ummu Salamah. Suaminya mati. Sedihnya bukan kepalang. Ingat kepada Nabi SAW siapa orang diteri, di, diberi musibah lalu istirja dan berdoa Allahumma jurni fi musibah wa khluf li khaira minha maka Allah akan berikan pahala yang banyak dan akan Allah berikan ganti yang lebih baik maka ketika suamiku meninggal aku berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khaira minha ya Allah beri pahala aku dalam musibahku ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Tapi aku enggak kebayang ada enggak orang lain yang lebih baik dari suamiku dari um, dari Abu Salama. Enggak kepikiran. Setelah habis masa idah benar orang yang lebih baik dari suaminya datang melamar untuk jadi istrinya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi para akhwat kalau umpamanya dapat musibah dari suami-suami mati gitu ya. Atau dicerai umpamanya. Baca doa ini. Nanti dapat ganti yang lebih baik. Insya Allah. Tapi jangan disengaja. Suami saya sekarang nih. Duh nyebelinnya. Mudah-mudahan cerai. Mudah-mudahan cerai. Setelah cerai saya mau berdoa dengan doa ini. Nanti datang yang melamar orang yang soleh. Jadi begitu. Jadi yang kedua istirja dan berdoa ya. Doanya dengan doa-doa yang di diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang barusan kita sampaikan. Jadi poin pertama apa ketika bersedih itu dosa berguguran. Kedua itu wujud cinta Allah kepada kita ya e, pertama banget itu takdir Allah dan kita harus ridho kepada takdir Allah. Yang kedua, dosa wa yakini dosa berguguran. Ketiga, da, e, ini nambah pahala. Keempat berdoa kepada Allah Azza istirja dan berdoa dengan doa-doa yang disyariatkan. Kelima, Bagaimana caranya agar kita tidak stres dengan kesedihan dan musibah? Yakini bahwa seusai musibah ini berlalu akan datang dua kebahagiaan setelahnya. Bagaimana sih caranya agar kita ketika naik gunung lelah ya, bikin kita ngos-ngosan, walaupun jalannya pelan tapi nanjak. Lutut sudah gempor ini. Nafas sudah tersengal-sengal. Air mata sudah bercucur eh bukan air mata, apa? Keringat sudah bercucuran. Bagaimana agar kita tetap semangat sampai ke puncak? Tanamkan dalam hati setelah puncak nggak ada lagi jalan yang menanjak, yang ada hanya jalan menurun. Tinggal nuruk nurugtuk tuh tuturubunnya. Kalau capek banget tuh tinggal menggelitik aja itu sampai di bawah <laughs> nanti. itu yang memotivasi kita. Bagaimana caranya agar ketika bersedih kita tidak stres, yakini setelah kesedihan ini berlalu akan datang dua kebahagiaan setelahnya. Karena yang memberi kita kesedihan adalah Allah yang mengkondisikan agar kita bersedih Allah dan Allah janji setelah berlalunya satu kesedihan Allah berikan dua kemudahan, dua kebahagiaan setelahnya. Ayatnya pasti semua yang ada di sini hafal. Kalau enggak hafal kebangetan. Gimana ayatnya? Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Itu surah Al-Zalzalah atau surah Al-Qari'ah itu? Sudah Al-insyirah ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri alam nashra laka sadra wa wada'na 'anka wizra. Ah. Sampai di ayat tertentu inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra dua kali. Makna inna ma'al usri yusra dua kali setelah satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Setelah satu penderitaan akan ada dua kebahagiaan setelahnya. Saya sudah jelaskan berkali-kali sudut pandang dari segi bahasa bahwa ayat ini maknanya setelah satu kesedihan akan datang setelahnya dua kemudahan. Setelah satu penderitaan akan datang dua kebahagiaan. Dan cerita kisah tentang benarnya ayat itu banyak bertebaran, ditulis oleh para ulama. Dulu saya pernah berkali-kali memberikan contoh-contoh tentang orang yang terkena musibah, lalu setelahnya datang dua kemudahan yang dia alami. Nah, jadi ketika kita bersedih, bayangkan setelah ini akan doa kebahagiaan Allah berikan kepada kita. Tinggal nunggu dan nebak. Apa ya kebahagiaannya? Jangan-jangan sekarang umpamanya ya saya melamar akhwat lalu ditolak sedih. Ah, mungkin nanti akan datang dua orang akhwat yang menawarkan diri. Yang lo jauh lebih bagus daripada akhwat yang dilamar tadi. Ya, yang dilamar tadi mah umpat tingginya cuma 140, ini mah 170. Kesolehannya umpamanya kalau dinilai mah dengan angka umpah cuma tujuh ini mah sembilan. Dia mah anaknya umpamanya saudara-saudaranya banyak, dia anak ke belas. ini mah anak tunggal. Ayahnya kaya raya dan hampir mati. Sakit-sakitan. Bayangkan dua kebahagiaan akan datang setelahnya. Berdasarkan hal itulah maka responlah kesedihan musibah dengan cara yang benar. Maka itu akan berubah menjadi anugerah, ya. Timbul pertanyaan, bisakah bersedih tapi bernilai ibadah? Nah, ini yang penting. Tentu saja bisa. Ada kasus di mana kasus itu melahirkan kesedihan, tapi wajib kita bersedih dalam hal itu. Poin ini kita akan bahas nanti hari Kamis yang akan datang. Sekarang mah sudah habis waktu untuk menjelaskan tinggal tersisa sekitar 15 menit waktu untuk bertanya jawab. Kita cukupkan sampai di sini saja dahulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita bersedih karena mengingat dosa dan kita bersungguh-sungguh ingin bertobat sampai meneteskan air mata? Ini termasuk di antara kesedihan yang baik. Para ulama ikhtilaf antara wajib atau sunnah sedih karena dosa yang sudah kita lakukan dengan catatan, dengan syarat. Apa catatan atau syaratnya? Syaratnya adalah kesedihan tersebut memberi dampak yang baik. Dia termotivasi untuk beribadah jauh lebih giat daripada sebelumnya. Dia lebih kuat benteng pertahanan dari segala macam godaan. Dia berdosanya dari satu jenis dosa. Tapi setelah dia sadar, bertobat, sedih gitu ya. Akhirnya dia jadi menjauhkan diri dari semua jenis dosa. Nah itu yang bagus. Adapun kalau umpah setelah berdosa dia sedih, akhirnya karena sedih nggak mau ngapa-ngapain, sholat nggak lagi sedih. Kenapa sedih habis dosa? Kenapa dosa meninggalkan sholat? Jadi sekarang haroream deh sholat. <laughs> itu mah kesedihan yang buruk karena memberi dampak yang buruk ya. Ya, nanti kita akan jelaskan beberapa jenis kesedihan yang bagus yang dicintai oleh Allah dan bernilai ibadah ya. Bagaimana hukumnya ketika di kampus mengikuti pelajaran filsafat serta dosen wali yang beragama Nasrani? Apakah termasuk menjadikan aulia? Mohon doanya agar mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan istiqamah menuntut ilmu syar'i serta mengamalkannya karena masih sekitar satu tahun lagi sebelum lulus dari kampus yang bukan kampus Islam. Ya, termasuk di Universitas Islam negeri atau swasta ada pelajaran filsafat. Bahkan disatukan jadi filsafat Islam. Filsafat sendiri itu sudah bertolak belakang dengan Islam, di ML-ML Islam. <laughs> Sama dengan judi Islam. Mabok Islam. Zina Islam. <laughs> filsafat Islam. Ya. Ada juga filsafat murni. Kenapa saya tahu? Ya saya dulu pernah mengalami itu. Dan nah, itu pernah ditanyakan kepada para masyaih, kepada para ulama. Bagaimana kalau ada pertanyaan bagaimana menurut konsep Mu'tazilah tentang asma dan sifat Allah? Apakah harus kita ini kan iya. Jawab saja. Tapi bukan menurut keyakinan kita, menurut faham Mu'tazilah bahwa tentang sifat Allah begini begini begini. Termasuk menurut kaum filosof tentang masalah ini begini begini begini bukan kata kita. Itu boleh. Karena dinisbatkan kepada pendapat para filsuf bukan pendapat kita. Mempelajari filsafat. Hukum asal terlarang kecuali pertama bagi orang yang memiliki dasar ilmu syar'i yang cukup, seperti yang dimiliki oleh para ulama. Kedua, dalam rangka untuk membongkar kesalahan penyimpangannya untuk dijelaskan kepada manusia. Itu dibolehkan. Oleh karena itu kalau umpama ada ujian filsafat ya jawab, tapi jangan disebatkan menurut pendapat kita, tapi menurut pendapat para filsuf itu, ya. Kadang kita perlu tahu kalau memang lapangan dakwah kita nanti akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu, dia mengemukakan teori filsafat, ha, saya juga dapat pelajaran itu dulu. Tahu gitu. Kemudian kita bisa membantahnya ya, seperti itu. Ya, semoga ikhwan atau akhwat yang bertanya dengan pertanyaan ini segera dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diluluskan dan diberikan uh, pengganti lingkungan yang jauh lebih baik. Ustaz bagaimana hukumnya bila ada orang yang mengajak untuk mengulang syahadat karena orang itu mengapa syahadat yang dulu harus disempurnakan dengan menggunakan ijab kabul dan saksi. Pernah nggak ini pertanyaan diajukan? Sering. Setiap ditanyakan saya jawab enggak? Dijawab. Sekarang ditanyakan lagi. Jawab lagi enggak? Ya jawab. Tayyib. Pertama, kalau kita wajib bersyahadat. Tanyakan kepada dia, apakah sebelum bersyahadat ini saya dianggap kafir apa tidak? Enggak, Kak antum sudah muslim. Kalau sudah muslim, untuk apa bersyahadat lagi? Itu yang pertama. Kalau umpama iya kafir. Apa alasannya kafir? Saya salat, saya meyakini rukun Islam, rukun iman. Oh, karena kamu belum bersyahadat. Kalau dijawab, eh sudah syahadat dalam sholat. Itu mah syahadat dalam sholat, bukan syahadat masuk Islam. Tanya, mana dalilnya orang yang lahir sebeda dari keluarga muslim, orang yang lahir dalam keadaan Islam, setelah gede harus bersyahadat lagi, mana dalilnya? Ini masalah akidah. Kalau dia balik, antum, mana dalilnya? Kalau umpah sudah dari kecil Islam tidak perlu bersyahadat Lihat Nabi dan para sahabat apakah mereka mensyahadatkan anak-anak mereka apa tidak? Nabi mensyahadatkan cucunya Hasan Husain apa tidak? ada. Dan itu yang pertama. Kedua ini ayat. Setiap bayang lahir itu sudah muslim. Ini ayat, ini hadis. Ayatnya menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha Ar-Rum ayat 30. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu Islam. Islam ini itulah fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha yang seluruh manusia dilahirkan di atas fitrah ini, di atas agama ini. Berdasarkan hal itulah maka hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini yang lebih tahu tentang isi hadis dia bertanya, "Atadruna ma fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud dalam hadis ini wal Islam itulah Islam." Lalu beliau membaca ayat fitratullahil lati fatarnas alaihi surah Ar-Rum ayat 30. Jadi setiap bayi yang lahir itu muslim Walaupun orang tuanya kafir Orang tuanya Yahudi ataupun Nasrani Ataupun Yamanjusi. Maka Nabi menyatakan Fa'abawahu yuhawidanihi Au yunassiranihi au yumajjisani Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia Menasranikan dia Atau memajusikan dia Kalau orang tuanya Nasrani Anaknya nanti dibaptis kalau orang tuanya Yahudi, anaknya kalau sudah gede nanti di, di apa namanya dibaptis juga gitu. Pokoknya dia Yahudikan. Kalau enggak Yahudikan, enggak dinasranikan, umpama ada orang kafir nih punya anak, lalu anaknya masih baik di, di, di, dikasih ke uh, keluarga muslim, lalu dididik, diajari sholat, diajari ngaji, diajari semua Islam, dia sudah muslim dari lahir. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Makanya Nabi tidak pernah mensyahadatkan Hasan Hussein, Para sahabat tidak pernah mensyahadatkan anak-anak mereka setelah mereka balik. Kenapa? Karena begitu lahir sudah muslim berdasarkan nas ayat dan hadis yang barusan. Kecuali kalau orang murtad, kafir, lalu nanti masuk Islam, ya syahadat. Jadi rukun Islam pertama yaitu syahadat ditujukan bagi orang yang belum Islam orang itu kafir, lalu mau masuk Islam, wajib syahadat lagi. Tapi kalau orang itu sudah lahir sebagai muslim, nggak perlu bersyahadat lagi. Karena dia sudah menjadi seorang muslim berdasarkan nas ayat dan hadis yang tadi diterangkan, ya. Oleh karena itu siapa yang mewajibkan orang Islam yang sudah lahir sebagai muslim diwajibkan lagi untuk bersyahadat lagi itu konsekuensinya berat Pertama kalau nggak bersyahadat berarti dianggap masih kafir. Kedua, ya, kalau umpo itu bukan syahadat masuk Islam, tapi harus sebagai apa tadi itu menganggap penyempurna. Nah, itu berarti melahirkan amalan bid'ah. Karena Nabi dan para sahabat, para ulama tidak pernah menyatakan sempurnakanlah lagi Islam kalian dengan cara bersyahadat di hadapan saksi, di hadapan imam. Imamnya harus imam mereka lagi. Nggak boleh imam masjid mana-mana. <laughs> nah, ya. Jadi balas saja seperti itu. Itu bahaya. Nanti kalau umpamanya orang itu, ayo Islam sekarang bersyahadat di hadapan saya. Dia bilang, enggak saya mikir dulu nanti di rumah. Besok lah ya. Loh, kalau sekarang pulang ke rumah mati, ketabrak gimana? Belum Islam loh. Oh iya ya, kalau gitu lah gitu. Enggak ada ruginya bersab. Syahadat. Pulang ke rumah bapaknya kafir, ibunya kafir, saudaranya kafir. Ke masjid imamnya kafir, enggak mau berjamaah. Ya. Takfiri. Takfiri artinya kafir orang yang tidak sepemahaman dengannya. Itu berbahaya ya. wa a'lam bissawab. Terakhir ya. Ustaz sebelum saya hijrah saya membeli sebuah alat musik pukul Palu gitu Oh drum Drum wadah minyak tanah <laughs> Saya membeli sebuah alat musik pukul yaitu drum Paham? Saya membeli dengan uang halal pemberian orang tua. Ortu. Ortu atau ORTV? Ada ORTV? Enggak ada ya. Pemberian ORTV. ORTU Ortu mungkin ya. Sekarang saya membutuhkan uang. Apakah uang hasil jual drum tersebut halal? Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi Rasul SAW menyatakan innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, haram juga keuntungan dari sesuatu tersebut. Mencuri haram, hasil dari mencuri haram. Menipu, pekerjaan menipu haram. Dari pekerjaan menipu menghasilkan uang, uangnya haram atau makanan. Berzina hukumnya haram. Maka hasil dari perzinahan karena kalau perzinahan itu menghasilkan uang, maka haram juga. Semuanya, ya. Umpamanya menjual barang yang diharamkan seperti daging babi. Seorang muslim menjual daging babi, haram. Maka hasil keuntungan dari menjual daging babi juga itu haram. Nah, sekarang alat musik halal apa haram? Haram. Nas ayatnya jelas, hadisnya banyak. Para ulama sepakat. Kalau ada umpah ustaz yang oh itu halal, jangan heran. Jangan dibantah dengan ayat dengan hadis. Kemukakan benarlah sedekah Rasul sallallahu Benarlah ucapan Rasul sallallahu yang menyatakan kelak di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan minuman keras, menghalalkan eh, emas, menghalalkan sutra dan menghalalkan alat-alat musik, musik dan nyanyian. Nih contohnya tuh, gitu. tidak perlu dibantah. Capek-capek hati ini jadi bermusuhan. Ketika ada kalau, menurut saya mah musik teh halal, alat musik juga halal. Oh benarlah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam benarnya dia buktinya. Wah, di antara umatku ada yang menghalalkan ini ini termasuk alat-alat musik dan nyanyian. Kalau itu haram secara syar'i, haram juga hasil keuntungan dari hal itu, baik keuntungan karena honor nyanyinya atau menjual itunya ya, seperti itu. Cukup sampai di sini waktunya hampir habis. Kita insya Allah jumpa lagi Kamis yang akan datang. Mohon maaf bagi pertanyaan yang tidak terjawab. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullah.